ini diriwayatkan oleh alimah imam Mudarakutni wal Hakim dan keduanya mensahihkannya هذا الحديث من حيث الإسناد هو صحيح Hadis ini dari sisi sanad adalah sanadnya sahih. وهذا الحديث فيما يتعلق بمن رخص لهم بالإفطار في رمضان لأنهم لا يستطيعون الصيام Hadis ini disebutkan oleh Hafiz bin Hajar berkenaan dengan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa karena dia tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan. فمن ذلك الشيخ الكبير أي رجل كبير في السن صار ضعيف البدن لا يستطيع الصيام Di antaranya adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah badan, badannya karena saking tuanya. وكذلك المرأة كبيرة السن العجوز إذا كبرت في السن وضعفت عن الصيام فلها وأيضا للشيخ أن يفطر في رمضان Demikian pula seorang wanita tua yang sudah lanjut usia, Naam, yang, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia telah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, sama dengan seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah badannya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. قال الله جل وعلا الكريم الرحيم سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maha mulia lagi maha pemurah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seseorang ya yang dia tidak sanggupi. فمن كان عاجزا عن الصيام لكبر في سنه وضعف في بدنه فعندئذ يفطر في رمضان ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع القضاء Maka barang siapa yang sudah lanjut usia ataukah seseorang yang badannya lemah, maka pada kondisi seperti itu tidak ada kewajiban ya baginya untuk berpuasa dan juga tidak ada kewajiban untuk melakukan qada ya untuk tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti puasanya. لكنهما إذا أفطر في رمضان فعندئذ يطعمان عن كل يوم كل منهما يطعم مسكينا Akan tetapi jika orang tua yang sudah lanjut usia, naam atau orang-orang yang sudah sangat lemah badannya, maka kata beliau hendaknya dia naam membayar yaitu itu dengan memberikan makan ya seorang orang miskin di setiap harinya. فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره من رمضان مسكينا واحدا Maka orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak berpuasa pada enam pada bulan Ramadan, maka dia di setiap harinya memberikan makan satu orang miskin pada bulan tersebut. والإطعام هذا إذا كان يستطيعه ويقدر عليه أما إذا كان لا يستطيعه ولا يطيقه فليس عليه إطعام dan pemberian makan terhadap setiap harinya enam satu orang miskin kata beliau jika beliau jika orang tersebut orang tua tersebut memiliki kesanggupan maka dia lakukan dan jika dia tidak sanggup untuk membayar atau memberikan makanan setiap harinya terhadap satu orang miskin maka tidak ada kewajiban baginya يستفاد من هذا الحديث في مسألة أخرى وهي من كان مريضا مرضا ملازما له لا يرجى برؤه وهذا المرض لا يستطيع معه الصيام حال المرض بينه وبين الصوم Demikian pula faedah yang lain dari asar ini bahwasanya seseorang yang senantiasa sakitnya terus-menerus dan tidak diharap lagi untuk sembuh. Nam, diambil dari faedah hadis ini kata beliau, itu keadaannya sama dengan orang tua yang tadi yang lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa, maka keadaannya sama dengan orang yang ya, yang orang yang sakit dan sakitnya terus-menerus ada padanya dan tidak diharap lagi kesembuhannya. فعندئذ يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا Maka orang yang seperti itu yang terus-menerus dalam sakitnya dan tidak diharap lagi untuk sembuh, maka pada saat kondisi seperti itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa dan juga hendaknya dia di setiap harinya memberikan makan ya terhadap satu orang miskin. لأنه لا يستطيع الصوم ومرضه ملازم له فلا يستطيع القضاء Karena orang tersebut ya sakitnya terus ya ada padanya dan tidak diharap kesembuhannya, maka p- pada kondisi seperti itu dia tidak diharap lagi untuk mengganti puasanya. Ya, karena sebenarnya tidak diharap sem- sembuh. Nah, sehingga tidak ada nantinya kesempatan untuk ya mengganti puasanya. أما المريض الذي يرجى برؤه وعافيته من مرضه فدخل عليه رمضان وهو مريض حال المرض بينه وبين الصيام فعندئذ يفطر في رمضان ثم إذا عوفي من مرضه قضى الأيام التي أفطرها في رمضان Adapun orang-orang yang sakit ketika masuk pada bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, kemudian orang tersebut sakit, di mana sakitnya masih diharapkan sembuhnya, maka pada saat kondisi seperti itu dia tidak berpuasa dan nantinya setelah dia sembuh, maka dia harus mengganti puasa tersebut di hari-hari yang yang lainnya setelah dia disembuhkan. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. أيضا هنالك آخرون يجوز لهم ويرخص لهم الإفطار في رمضان منهم المرأة الحامل وأيضا المرأة التي ترضع طفلها dan juga di sana masih ada beberapa orang yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Di antara orang-orang tersebut, almaratul hamil, wanita yang sedang hamil, demikian pula uh, wanita yang sedang menyusui anak bayinya. فالمرأة الحامل التي تخاف على جنينها الذي في بطنها تخاف عليه إن هي صامت يرخص لها أن تفطر وتقضي ما أفطرته على الصحيح من أقوال أهل العلم Maka wanita yang sementara hamil, yang khawatir janinnya akan terganggu, maka pada kondisi seperti itu diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah. وأيضا المرأة التي ترضع طفلها إن هي خافت على طفلها إن صامت في رمضان فلها عندئذ أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم Demikian pula wanita yang sedang menyusui anaknya. Naam, jika dia khawatir ya anaknya ini maksudnya kekurangan ASI nantinya jika dia berpuasa, maka pada kondisi seperti itu boleh baginya untuk tidak berpuasa nah pada bulan Ramadan akan tetapi menurut pendapat ulama ya nah sebagian ulama dan pendapat yang lebih kuat mendekati kebenaran bahwa dia diharuskan untuk mengqadha mengganti. فقد ثبت عند أهل السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصوم نعم telah sabit dalam kutubus sunan dari hadisnya Anas ibnu Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ya separuh dari naam taib inna Allah wada'a anil hubla nam wal murdi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan eh, memberikan keringanan bagi wanita-wanita yang yang uh, sementara hamil demikian pula wanita-wanita yang sementara menyusui. Ya, Allah meletakkan memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. وأيضا المرأة إذا كانت نفساء أو كانت حائض لا يصح منها الصوم فعندئذ تقضي الأيام التي مرت عليها من رمضان وهي حائض أو نفساء Demikian pula wanita yang sementara haid, sementara datang bulan. Demikian pula wanita-wanita yang masih dalam keadaan nifas baru saja melahirkan, masih dalam masa nifasnya, maka jika dia berpuasa puasanya tidak sah, puasanya batil dan hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lainnya. فخروج دم الحيض والنفاس سبب لعذر المرأة من الصوم في رمضان وغيره Enam, keluarnya darah haid seorang wanita demikian pula nifasnya adalah merupakan sebab ya, enam sebab dan uzur baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. فالمرأة الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا يجامعها زوجها Maka wanita yang sementara haid masih sementara dalam nifas, maka dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf, dan juga suaminya tidak diperkenankan untuk mendatanginya, yang untuk melakukan hubungan jima. وهنالك مسائل في هذا الباب dan di sana masih ada beberapa masail masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini. فلو قال قائل إذا جاءت آلام الدورة للمرأة وهي صائمة جاءت آلام الدورة وأعراضها قبل غروب الشمس لكن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس fama hukmu saumiha. Nah, masalah kata beliau jika ya, seorang wanita sudah mulai ada tanda-tanda rasa sakit. Ya, rasa sakit akan keluarnya darah haid tersebut atau yang lainnya tetapi darah belum keluar, maka apa? Nah, dan darahnya tidaklah keluar kecuali setelah terbenamnya matahari, maka apa hukum puasa wanita tersebut? فالجواب صومها صحيح لأن العبرة بنزول الدم وخروجه لا بآلام الدورة فإذا نزل الدم بعد غروب الشمس فصومها لذلك اليوم صحيح نعم كتب اليوم نعم barang siapa غلامي أي wanita yang غلامي rasa ساكت نعم bahwasanya darah haidnya akan keluar ya demikian pula mungkin ada tanda-tanda akan mau melahirkan, tetapi darahnya belum keluar, nah kecuali setelah terbenamnya matahari, maka puasanya tetap dianggap sahih. Nah, karena yang menjadi patokan adalah darah, bukan rasa sakit. وأيضا مسألة أخرى لو أن المرأة طهرت من حيضتها قبل الفجر تماما فتأكدت أنها طاهر لكنها لم تتمكن من الاغتسال قبل الفجر وإنما اغتسلت بعد الفجر فهل تصوم هذا اليوم أم أنها تفطر هذا اليوم Demikian pula masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah jika seorang wanita Naam telah mengetahui dengan pasti bahwasanya darah haidnya telah berhenti sebelum terbitnya fajar. Akan tetapi wanita tersebut tidak berkesempatan untuk mandi wajib kecuali setelah terbitnya fajar. Apakah diperkenankan dia untuk tidak berpuasa atau dia wajib berpuasa? فالجواب تصوم هذا اليوم وصومها صحيح maka jawabannya kata beliau bahwasanya wanita tersebut diwajibkan untuk tetap berpuasa dan puasanya tetap dianggap benar dianggap sahih وإذا سأل سائل فقال إذا طهرت المرأة في منتصف اليوم فهل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم لأنها في رمضان أو لا يجب Nam, jika seorang wanita darah haidnya berhenti di pertengahan hari di siang hari pada bulan Ramadan, apakah sisa harinya tersebut dia wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya atau tidak? فالجواب لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم لأنها في أوله مفطرة فهي أيضا مفطرة في آخره Maka jawabannya kata beliau, tidak ada keharusan bagi wanita tersebut untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena di awal hari tersebut dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka tentunya di akhir ya hari tersebut juga ya dianggap bahwa dia tidak berpuasa, maka tidak ada keharusan untuk menahan dirinya dari hal-hal yang nak membatalkan puasa. Al-hadithu al-khamis wal-ishrun. Hadith yang ke-25. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان أي جامعها فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر أي زنبيل فقال تصدق بهذا فقال الرجل أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أي بين الحرتين حرتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang itu berkata halaktu ya Rasulullah aku binasa wahai Rasulullah kalau ma ahlakak apa yang menyebabkan engkau binasa? Kalau maka orang itu berkata, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Bahwa aku telah melakukan hubungan suami istri ya di siang hari pada bulan Ramadan. Maka Nabi berkata, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu yaitu berupa harta kemudian engkau membebaskan seorang budak?" Qala lah, kata orang itu tidak wahai Rasulullah. Kalau pahal hal tastafiu an tasuma syahrain Apakah engkau sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut Qala la, kata orang itu tidak wahai Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah engkau mendapatkan sesuatu yang dengannya engkau memberikan makan terhadap 60 orang miskin? Qala la. Kemudian orang itu berkata tidak wahai Rasulullah. Tsumma jalasa kemudian orang itu duduk. Fa utiyan Nabi saw biarakin wasallam bi arakin fihi tamrun. Kemudian didatangkan pada Nabi saw sekeranjang buah kurma. Faqala kemudian Nabi berkata tasaddaq bihada. Bersedekahlah engkau dengan buah kurma ini. Faqala kun orang itu berkata, "A'ala afqara minna? Fama baina batayha, ahlu baitin ahwaju minna." Ini apakah orang kami harus bersedekah terhadap orang yang lebih fakir daripada kami? Karena sesungguhnya Naam di Madinah itu ya, dikatakan Mabaina batayha itu Madinah maksudnya karena di Madinah kata beliau tadi sebelum dar saya tanyakan kepada beliau bahwa Madinah itu diapit dua uh, tempat uh, naam yang gersang yang dipenuhi dengan batu-batu yang hitam Kemudian di tengahnya disitulah Madinah. Maksudnya di sini bahwasanya tidak ada orang di Madinah enam uh, eh, yang enam ahlu baitin uh, ahwaju minna, orang yang paling butuh, orang yang paling uh, miskin daripada kami wahai Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Maka Nabi pun tertawa, tersenyum hingga gigi beliau nampak. Summa qala kemudian beliau berkata, "Idhab at'imu ahlak." Pergilah engkau dan berikanlah makan keluargamu. Rawahu sab'ah hadis ini diriwayatkan oleh tujuh imam ahlul hadis dan lapat hadis ini adalah lapat hadisnya Muslim. هذا الحديث فيما يتعلق بكفارة من أفطر في رمضان متعمدا Hadis ini kata beliau berkaitan ya naam dengan orang-orang atau berkaitan dengan pembayaran kafarah bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan sengaja. فمن أفطر في رمضان متعمدا بجماع زوجته بجماع زوجته فعندئذ صومه باطل فاسد وصوم زوجته باطل فاسد وتجب عليه التوبة إلى الله وتجب عليه al-kaffarah. Maka barang siapa yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya dianggap batal. Puasanya dianggap batal, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wajib baginya untuk membayar kafarah. هذه الكفارة تجب على الزوج خاصة لا على الزوجة 6. Juga yang tertinggal tadi terjemahannya dan puasanya eh, orang lelaki tersebut batal demikian pula uh, puasa istrinya juga dianggap batal akan tetapi si suami berkewajiban untuk membayar kafarah. وهذه الكفارة تكون على هذا الترتيب أولا بعتق رقبة أي أنه يملك عبد أو أمه فيعتق العبد فيصير محررا أو يعتق الأمة التي يملكها فتصير محررة نعم dan siapa yang melakukan perkara tadi maka kafaranya adalah sesuai dengan tertib dalam hadis ini sesuai urutan dalam hadis ini yaitu yang pertama dia membebaskan seorang budak baik laki-laki atau wanita tentunya budak yang dia miliki nah dia bebaskan kemudian si budak tersebut menjadi orang yang merdeka ini kafarah yang pertama. Wahada la yujadu fi ayyamina. Dan kata beliau hal ini tentunya kita tidak dapatkan di hari-hari ya kita ini. Faman lam yajid fa'inda idin yajib alaihi an yasuma syahrain mutatabi'ain. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak yang dia merdekakan, maka wajib baginya untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. وأثناء صومه يجب عليه أن يتابع الصيام فيصوم اليوم الأول ثم الثاني والثالث والرابع إلى أن يتم شهرين متتابعين Dan di pertengahan puasanya jika dia berpuasa, maka wajib baginya dia melakukannya secara terus menerus, secara enam, secara ya terus menerus, tidak boleh putus. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat hingga sampai selesai selama dua bulan berturut-turut. فإن هو أفطر أثناء الصيام لغير عذر شرعي فعندئذ الأيام التي صامها من قبل لا يعتبر بها يجب عليه أن يبتدئ الصيام من جديد من رقم واحد Nam jika orang tersebut di pertengahan puasanya ternyata membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk mengulang puasanya dan apa yang telah lalu yang dia puasakan, nam ya tidak dianggap karena dia telah membatalkan maka wajib dia melakukan dari hari pertama dari awal. فمثلا من صام خمسين يوما متتابعة ثم بدا له أن يفطر لغير عذر في اليوم الذي بعد الخمسين فعندئذ يجب عليه أن يصوم من جديد الخمسين يوما ثم يتمها إلى ستين يوما Nam sebagai contoh kata beliau, seandainya ada orang yang telah berpuasa selama 50 hari. Kemudian setelah itu dia batalkan dengan sengaja tanpa ada udur, maka wajib baginya untuk mengulangi. Nah, mengulangi dari dari awal hingga selesai ya, hingga selesai dua bulan berturut-turut dan puasanya yang 50 hari tidak dianggap. فلا بد من التتابع في صيام الشهرين Maka diharuskan dalam hal ini Naam, puasanya harus secara berturut-turut dan tidak diperkenankan untuk diputuskan tanpa ada naam alasan yang syar'i. فمن لم يستطع فعندئذ يطعم ستين مسكينا Maka barang siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka pada kondisi seperti itu, dia na'a memberikan makan terhadap 60 orang-orang miskin. ولا بد أن يكونوا ستين بمعنى أنه ما يجزئ أن يطعم عشرة مساكين ست مرات أو خمسة عشر مسكينا أربع مرات لا بد أن يطعم ستين عددا بأن يكون الأول غير الثاني والثاني غير الثالث وهكذا Enam, dan dia berkewajiban untuk memberikan sebanyak 60 fakir miskin dan tidak diperkenankan umpamanya ya dia cicil yakni 10 selama ya selama 6 nah, setiap harinya ya 10 kemudian ini berlangsung selama 6 6 hari ya, 6 selama selama 6 hari jadi harus kata beliau diharuskan baginya untuk ya sekaligus memberikan sebanyak 60 fakir miskin dan tidak diperkenankan ya enam dia berikan kepada 10 orang kemudian ya pada hari pertama atau dilakukan selama ya enam hari dan juga diharuskan juga kata beliau bahwa orang miskin yang pertama atau kedua bukan ya nah orang yang kedua atau ketiga bukan orang yang yang pertama demikian seterusnya wallahu alam ولا بد أن يكون الإطعام لمساكين أو فقراء فإن الفقير أحوج من المسكين فلا يجزئ إطعام الأغنياء Nah, maka diharuskan juga pada pembayaran kafarah ini memberikan makanan tersebut benar-benar kepada orang-orang ya fakir miskin. Nah, kepada orang-orang fakir miskin dikatakan fakir kata beliau walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan fakir disebutkan miskin tetapi tentunya jika orang miskin diperbolehkan maka tentunya lebih utama juga kepada orang fakir karena orang yang fakir keadaan beliau lebih eh, keadaan uh, orang yang fakir lebih menyedihkan daripada orang yang yang miskin. أما من كانت عليه كفارة وليس عنده مقدرة لا على عتق رقبة ولا على صوم شهرين متتابعين وكان فقيرا لا يستطيع إطعام ستين مسكينا فهذا تسقط عنه الكفارة Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang berkewajiban untuk membayar kafarah. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan, dia tidak mampu untuk, dia tidak mendapatkan budak dia merdekakan. Demikian pula dia tidak sanggup member, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Juga tidak mampu untuk memberikan makan makan terhadap fakir miskin sebanyak 60 orang. Maka pada kondisi seperti itu, enam uh, kewajiban untuk membayar kafarah tersebut gugur darinya. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطى لهذا المسكين الذي وقع في جماع أهله في نهار رمضان زنبيلا من التمر يسع لإطعام يكفي لإطعام ستين مسكينا لكن الرجل أخبر بأنه بحاجة ماسة إليه وليس هنالك أحوج إليه من أهل المدينة فقال النبي خذه لك أطعمه أهلك Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekeranjang buah kurma tersebut yang kira-kira cukup untuk 60 orang. Kemudian orang ini, enam, mengabarkan kepada Nabi bahwasanya ya dialah orang yang paling miskin di Madinah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan ya buah kurma tersebut kepada orang tadi dan dia katakan idhab at'imu ahlak. Ya pergilah engkau dan berikanlah makan kepada keluargamu. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها فضل الرجوع إلى الله عز وجل والامتثال لأوامر الشرع Nah, dalam hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil di antaranya keutamaan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. فإن هذا الرجل قبل أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان حزينا وكان كئيبا Karena orang ini sebelum dia datang melapor kepada Nabi SAW, dia dalam keadaan ber, bersedih. Ya, bersedih, menyesali apa yang telah dia dia lakukan. Maknanya dia bertobat. Nah, وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وفي رواية احترقت يا رسول الله karena orang ini datang kepada Nabi SAW sambil berucap mengatakan, aku telah binasa wahai Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ihtaraktu ya Rasulullah. Eh, hari, hari, ihtaraktu, benar. Baik. Ya, terbakar. Enam. فالذنوب مهلكة للعبد محرقة له Karena dosa itu akan dapat membinasakan seseorang dan dengan sebab dosa itu enam seseorang akan ia terbakar disebabkan karena dosanya yaitu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. وهذا أيضا الرجل عندما اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا جدا ما عنده في بيته لا طعام ولا تمر Karena orang ini ketika dia datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memiliki sesuatu. Dia tidak memiliki maka makanan. Kemudian dia datang kepada Nabi dan melapor dan bertobat. Ya. Enam. لكنه بعد أن اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وامتثل لأمر الشرع تغير حاله تماما Setelah itu, ya setelah dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya pun berubah. Yang tadinya dia tidak memiliki makanan sedikit pun, nah maka keadaannya pun menjadi berubah. Itu dia mendapatkan makanan berupa buah kurma tadi. فرجع إلى بيته فرحا مسرورا ورجع إلى بيته ومعه طعام وتمر Maka dia pun kembali ke rumahnya dalam keadaan bergembira dengan membawa makanan. Ya, kembali ke rumahnya di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bergembira. وهذا الحديث به فوائد ومنها أن من وقع في جماع أهله وهو يعلم أن هذا الفعل محرم لكنه لا يعلم أن به كفارة وأنه عليه كفارة فعندئذ تجب عليه الكفارة Di antara fawaid hadis ini kata beliau bahwasanya barang siapa yang telah mengetahui bahwasanya tidak diperkenankan baginya untuk melakukan ya hubungan jima di siang hari pada bulan Ramadan, dia sudah memiliki ilmu tentang hal tersebut walaupun dia tidak mengetahui kafarah. Nam, nam, dia tidak mengetahui kafarah. Nam kewajiban untuk membayar kafarah maka tetap baginya maka dia harus tetap diharuskan baginya untuk membayar kafarah tersebut walaupun dia tidak mengetahui sebelumnya bahwasanya tidak ada ya kafarah. Dia telah mengetahui dan mengilmui bahwasanya perbuatan ini tidak boleh walaupun dia tidak mengetahui ada kafarahnya maka tetap diwajibkan untuk membayar kafarah. Wallahu alam. فلو قال قائل شخص جامع أهله في نهار رمضان وكان صائما منذ زمن لكنه كان يجهل بالكفارة فما الحكم Nah, jika ada orang yang berkata, dia bertanya, jika seseorang ada yang berpuasa dan selama ini dia sejak sudah lama berpuasa, kemudian dia melakukan hubungan suami istri dan dia tidak mengetahui hukuman atau kafara pada perbuatan tersebut, maka apa hukum ya hukumnya? Ya hukum puasanya atau apakah diharuskan ya tetap membayar kafara? فالجواب على تفصيل إذا كان جاهلا أن هذا الفعل محرم على الصائم فليس عليه شيء Nah, kata beliau, jawabannya kata beliau dirinci. Jika orang tersebut tidak mengetahui ini hukum perbuatannya, maka tidak ada sesuatu baginya. أما إذا كان يعلم أن هذا الفعل يحرم على الصائم ولا يجوز له لكنه لا يعلم الكفارة فعندئذ تلزمه الكفارة بعد أن علم Enam, kata beliau, keadaan yang kedua, jika orang tersebut mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diharamkan, walaupun dia tidak mengetahui adanya kafarah padanya, maka tetap baginya ya keharusan untuk membayar kafarah setelah mengetahui hukum tersebut. فهذا الرجل كان يعلم أن هذا الفعل محرم على الصائم ولذلك قال هلكت وقال احترقت يا رسول الله لكنه ما يعلم أن عليه كفارة نعم Dalilnya kata beliau bahwasanya orang ini yang datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui persis bahwasanya perbuatan ini melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan tidak diperbolehkan. Dan ini diketahui ketika dia berkata halaktu aku binasa wa Rasulullah ihtaraktu ya Rasulullah. nam walaupun dalam hadis tersebut orang ini tidak mengetahui bahwasanya ada padanya kafarah فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام حديثه أوجب عليه الكفارة لكنه بان بأنه عاجز عنها لا يقدر عليها فسقطت عنه Nam, setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pengaduan orang tadi, nam, setelah beliau mengetahui bahwasanya orang ini telah mengetahui bahwasanya tidak diperkenankan yang melakukan hubungan suami istri tersebut, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan untuk membayar kafar kepada orang itu, walaupun kata beliau, "Na'am, setelah Nabi mengetahui bahwa orang ini tidak sanggup untuk melakukan dari pembayaran kafarah, maka pembayaran kafarah pun tersebut gugur darinya. Ayah Nabi tidak mewajibkannya. هنالك أيضا مسائل متعلقة في هذا الباب منها من أفطر في رمضان متعمدا أفطر في نهار رمضان متعمدا بأكل أو بشرب فهل عليه هذه الكفارة أم لا Masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ya bab kita ini kata beliau adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari pada bulan Ramadan dengan makan dan minum. Maka apakah dia diharuskan untuk membayar kafarah sesuai yang terdapat dalam hadis tadi? الجواب هذه الكفارة التي ذكرناها خاصة بمن أفطر بجماع أما من أفطر بأكل أو شرب فصومه باطل وهو آثم إثما عظيما Enam, kata beliau, adapun orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari pada bulan Ramadan dengan enam dengan makan dan minum, Beliau katakan bahwasanya enam atau kata beliau tadi bahwa kafara yang terdapat dalam hadis tadi yang baru saja kita sebutkan ini khusus bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan jima, melakukan hubungan suami istri. Adapun yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum, maka dia telah dianggap telah melakukan salah satu di antara bentuk-bentuk dosa besar yang wajib baginya dia bertobat. وأيضا من المسائل هل يجب قضاء اليوم الذي أفطره من أفطر في رمضان متعمدا Juga di antara permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini, naam, apakah diharuskan naam bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja dengan makan dan minum, dia diharuskan untuk mengkabak puasanya tersebut? Al-jawab, la dalila al-qadha في من تعمد الإفطار في رمضان بأكل أو شرب أو جماع Kata beliau, tidak ada dalil di sana yang menunjukkan keharusan dia untuk mengganti puasanya tersebut yang dia tinggalkan pada hari itu bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau jima. أيضا من الأمور والتنبيهات الهامة أن الرجل إذا كان ضعيفا في دينه في رمضان وراود زوجته راود زوجته من أجل أن يجامعها فعندئذ يجب على زوجته ألا توافقه وينبغي لها أن تبتعد عنه حتى لا يفسد صومه وحتى لا يفسد صيامها. Nah beliau berkata jika seseorang yang lemah agamanya. Kemudian istrinya berusaha untuk mengajak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, maka wajib bagi si suami tersebut untuk menolaknya dan tidak setuju dengan ajakan istrinya. ya, istrinya yang mulai mengajak. Nah, maka wajib bagi dia kata beliau untuk menjauhi ya wanita tersebut. Ila huna barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kata beliau sampai di sini untuk sementara pelajaran kita. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك